بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وركب الحمار في الأسواق tunggang keledai ke pasar nggak sombong Wa'tazala syata Ikat kambingnya sendiri Pahali baha Lalu dimeras sendiri Itu orang-orang yang gak sombong gitu ya. Nabi Wasallam Udah gak ada pangkat manusia yang paling tinggi Melainkan pangkat Nabi kita Muhammad Wasallam. Di antara pangkat para rasul Pangkat para nabi kita guys, Yang paling tinggi saya Nabi Imamul Anbiya wal Mursalin. Tetapi Nabi jahit sendal sendiri, nyuci, ya, benar tak? Di dalam perawi, yarga'u saubahu, wa yahlubu syaitahu, ya. Apa lagi? Wa yasiru ma'ahu. Banyak. Nabi, sendiri. Orang lagi kerepotan gali tarik kondak pada peperangan kondak ada batu gede yang nggak bisa hancur. Nabi turun tangan. Ya. Ini yang pecahin. Ya. Orang paling nggak kuat, Nabi yang pecahin. Bismillahirrahmanirrahim. Tas, utus ya, Nabi. Yang lain yang paling kuat, ketok nampan nampan letak untuk lawan tuh kan, tuh batu. Nabi yang hajar sekali hajar pecah tuh batu. Sehingga beliau mengatakan ibda bin nafsik mulai selalu dengan diri kamu sendiri. Jangan mentang-mentang udah jadi orang kaya nggak mau turun ke bawah. Jangan mentang-mentang jadi ulama nggak mau tuh yang namanya udah ke pasar, nyapu jalanan, rumi, ah ulama besar malu yang gitu ya kerjain, ya turun Lagi jadi pimpinan pak ya dari mulai apa deh lurah camat apa lagi di bawahnya di bawah camat apa wali oh, kota RW lagi cuma RT turun iya Ya. dulu saya kalau melihat di Walid apa itu masih ke pasar aja gitu ya. Dia dongdong petong, bawa sayurannya dari pasar, bawa daging kambing pasar, pasar kambing, pasar sawah. Kadang-kadang pasar mester ya karena untuk belanja. Ya. Jadi kiai masih begitu aja hati masih ya. kita masih belum masih anak-anak masih. Tapi rupanya memang dia Rasulullah itu pasar apa ya. Tadinya aku ntar apa gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa seseorang tidak sombong. Ya, makanya kata Nabi di dalam riwayat Tabrani di sini, tidaklah sombong orang yang makan bersama khotimnya makan bersama dia, lalu dia ngendarain imam, ya, keledai. Bukannya budak yang takut. Terus ngikat apa namanya? Nah, kambing meres sendiri. Ada yang udah pakai kuda ditutup lagi. Kuda tuh, pakai ditutup. Wah. Ya, eh, dayang-dayangi pada aus. Awas, bos, lewat. Ini kopi aku. Dia nggak bagus itu. Kalau ada ulama begitu maunya tuh, wah jalan diamanin radio sekian orang di kopiak-kopiak semuanya dulunya redok digituin tuh dia merasa bangga, ini eh, sombong orang begini. Alhamdulillah. <clears throat> Ya, bukannya Rasulullah yang ngajarin namanya. Kan ada yang lalu orang berjalan dengan diiringi apa namanya pengawal-pengawal, apalagi pengawal itu kasar gitu. Kayak model pejabat jadinya. Orang nggak dia redo begitu, senang dia merasa merasa jadi orang terhormat dia. Ya. Orang susah nyentuh dia itu kalau dia rela hatinya dia bangga maka jadilah termasuk dia orang yang sombong Ini lihat ahlakus salih Ahlakus apa? Salat, salapus salih Ahlak salapus salih Atau ahlak para sahabat Beliau juga mengatakan kita berani "Man hamila sil'atahu faqad dari minal kibri." Siapa orang yang membawa barang dagangannya sendiri, bawa barangnya sendiri, maka sungguh terlepas daripada sombong. Bawa barang sendiri, terlepas dari sombong. Ya. Guru kadang-kadang dikasih macam-macam itu, bawa sendiri. Tapi murid kadang-kadang guru nyari berkah dikasih. Apa apa bukannya dia nggak mau. Ya. tuh murid dapat tabaruk namanya. Dapat keberkahan bawain barang guru. Tapi ada guru yang bawa sendiri gitu ya. ya. Gak pakai nyuruh orang kecuali ada yang minta. Guru saya yang bawain ya, dikasih. Ya. Ini jijik banget mau besek. Nggak pernah yang bawa besek sendiri, selalu orang kasih taruh bawain bawain. Jadi nggak pernah mau bawa barang sendiri, dipikir udah banyak murid. Ya, jadi selalu nyuruh orang aja yang bawa ya. Nggak begitu sebetulnya. Mestinya dia pegang dulu bawa. Kalau kebetulan ada pengawalnya yang memang siap jadi baru dikasih. Ya. Jadi tidak termasuk sombong atau termasuk sifat tawadu orang yang bawa barang barangnya sendiri. Ya. Lepas itu. وقال عروة وقال عروة بن زبير رأيت عمر بن العاحطة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عاتقه قربة ماء عمر بن الخطاب خليفة dilihat berkata عروة بن زبير أقول لك عمر بن bin Khattab sudah خليفة Di pundaknya ada kilbak air buat kantong air. bawah. yang kilbak yang kalau orang bilang sekarang kendi. Kalau kendi kan dari tanah. Kalau dia dari kulit. Wow. Edna Umar khalifah bawa-bawa iya, air kilbak Fakultu lalu saya berkata, kata Urwah bin Zubair, Ya Amirul Mukminin, la yang bagi laka. Ada. Eh Amirul Mukminin, tak pantas buat kamu ini. Maka Khalifah gotong-gotong uh, tempat air kirba. Bagala maka Sayyidina Umar menjawab, لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها kata Sayyidina Umar pernah satu saat tatkala datang kepadaku utusan-utusan dari luar mereka datang mendengarkan aku ngomong toat ya, ini uput datang kepada saya Umar sekelompok utusan-utusan dari luar itu berhadap dengan Sayyidina Umar mereka tuh apa yang Sayyidina Umar ngomong nunduk semuanya dengerin toat lalu masuk ke dalam jiwaku nih perasaan bangga terus Sayyidina Umar ada masuk di hatinya perasaan bangga. Jadi ada kebanggaan, oh lu pada dengerin gue, pada nunduk. Itu saya Umar merasa salah itu Di hatinya masuk perasaan bangga terhadap kelakuan itu utusan-utusan yang dengerin dia toat ada perasaan bangga itu dia merasa berdosa merasa salah nyeselnya bukan main maka dia mengatakan fa'ahbabtu an uksiraha saya bermaksud untuk menghancurkan itu perasaan yang tadi itu. Yang perasaan bangga itu pengen dihancurin. Ya. Karena kalau perasaan bangga muncul, jadi sombong nanti. Wa madha fil kirbati ila hujrati min minal ansar. Lalu berlalu Sayyidina Umar dengan garabaknya tadi. Ya. dengan kantong air itu menuju kepada satu kamar perempuan daripada Ansor. fi inaiha. Itu angin. Ya. Itu angin ke dalam bejananya milik perempuan. Kalipah nuangin ya. bejana air milik orang. Ya Allah. وروي أبو هريرة وهو أمير المدينة على ظهره حزمة حطب حزمة حطب وهو يقول طرقوا للعمير teriak teriak dilihat dilihat Abu Hurairah sedangkan dia itu amirnya Madinah pemimpin Madinah ini apa sekarang gubernur kali ya Gubernur ya. Gubernur Madinah Abu Hurairah. Dan di pundaknya ada seikat kayu. Kayu bakar. Gubernur Madinah bawa seikat kayu. Kayak tukang kayu nyari di kayu di apa? Di hutan. Keluar bawah. Ini gubernur Madinah. Lagi gak kan diam-diam teriak Reak-reak. Torigo lil amir. Hei, kasih jalan buat amirul mukminin nih, ayo. Eh, buat amir Madinah. Kasih jalan buat gubernur. Biar orang tahu nih gubernur gotong ini an. Coba kalau kita, malu. Kalau kita ngumpet-ngumpet, biar orang agak tahu kita lagi sedang gotong kayu. Kalau dia malah berteriak supaya orang lihat dirinya nih sedang bawa kayu. Lo lihat deh gubernur dua kali. Jadi maknanya teridu lil amir kasih jalan buat amir. Bukannya maksudnya dia proklamirkan dirinya amir, tetapi lebih dari itu bahwa dia memberitahu kepada orang, nih lihat amir bawa buah kayu. Bukan orang hebat. Kayu aja. Wakilnya li Abi Yazid dan ditanya kepada Abi Yazid, "Mata yakunur rajulu mutawabi'i. Kapan seorang itu bisa disebut atau menjadi seorang yang tawadu? Fagalah Iza lam yara li nafsihi magaman wala halan. Lalu beliau menjawab Abu Yazid, apabila orang itu tidak melihat pada dirinya makom dan hal. Ya keadaan jadi kalau dia tidak melihat dirinya itu ada mogok, ada hal yang terhormat, ini berarti orang tawadud. Tapi kalau bentar-bentar lihat magomnya, lihat halnya dia, gue ini kiai ini, gue mesti dihormati. Gue nih maaf ya, gue keturunan ini nih mesti dihormati. Hmm. Kalau udah melihat begitu, hmm. ini gak akan tawadu orang. <laughs> Jadi kalau kita menjadi orang tawadu, jangan lihat keadaan kita, jangan lihat pangkat kita, jangan lihat magam kita, jangan. Ya. Anggap kita nggak punya magam, anggap kita nggak punya keadaan apapun. Kita orang biasa. Nah, kalau udah menganggap diri kita orang biasa, disitulah mulai kita disebut sebagai mutawadhi'an. Karena kehancuran seseorang dia masuk ke dalam kesombongan apabila dia merasa dirinya ada magam ada kedudukan, ada hal atau ada kekayaan, ada jabatan dan segala macam. Mulai masuk sombong. Wala yara anna bil khalqi min man huwa syarrun minhu. Wala yara anna bil khalqi man huwa syarrun minhu. Dan dia tidak melihat pada makhluk ada orang yang lebih buruk dari dia. Berarti yang paling buruk dia merasa diri lebih ya lebih buruk atau paling buruk dari orang lain sudah. Karena dia tidak melihat orang yang lebih buruk dari dia, nggak dapat. Ya. Maulada wilayah Al Habib Abdul Rahman ya. Segar. Ya. Ya Habibana, ya itu kan. Al Habib Abdul Rahman suka Maula wilayah yang dulu. Ya. Berapa tahun berapa itu nih? Dia punya anak. 7 tahun, 8 tahun. Mahdur kalau masalahnya saya lupa. Di anak ini. Ente keluar cari makhluk yang lebih hina dari ini. Ini anak keluar umur 8 tahun anak anak wali keluar anak di ke pasar dilihat orang pada baca Quran di pasar di Hadramut orang semua baca Quran. Sambil nyapu aja mulanya. Quran. Yang dagang di toko, di warung-warung sambil baca Quran. Ngapain? Apalagi di masjid. Ini anak. Gak ada yang lebih hina dari saya. Melainkan semuanya lebih lebih mulia, lebih hebat dari saya. Ini anak ke masjid. Gak ada. Eh ketemu di jalanan pulang ada sampah. Ada sampah Helbak orang sekarang bilang. Dilihat ada bangkai anak anjing. Ketemu bangkai anak. Nah, jadi dia jadi Ini Bangkai anak. Baca Quran kagak bisa. Ya enggak? Bangkai lagi. Udah aneh nih lebih mulia dari dia. Aneh lagi lebih mulia dari Udah, pulang. Masuk masuk sampai depan pintu rumahnya. Teng ini anjing, ini binatang. Habis mati nggak ada urusan apa Gak ada azab, nggak ada hisap. Betul? Nggak ada azab, nggak ada. Kalau saya belum tentu nih. Kalau saya mati, saya dihisap, masuk neraka, apa lebih mulia saya dari anjing tuh, gitu kan? Apa lebih mulia saya daripada anjing? Oh, belum, belum. Berarti belum jawabannya belum pasti. Belum bisa saya pastiin bahwa saya lebih mulia ternyata daripada anjing bangkai anak anjing tersebut masuk ke mabaknya. Ditanya mabaknya, gimana itu enggak makhluk yang lebih hina dari kamu? Enggak, Pak. Satu pun enggak ada. Satu pun Bahkan saya yang lebih hina dari semua makhluk. Kata abahnya termasuk bangkai anak anjing yang kamu lihat di tempat sampah. Abahnya kan kasam wali. Kata abahnya termasuk bangkai anak anjing yang kau temukan itu di tempat sampah. Tadinya saya berpikir begitu Pak, lebih lebih mulia saya. Tapi setelah saya pikirin begini-begini, dia bilang sama abahnya. Abahnya ngomong setelah dengar jawaban anak, ini baru anak abah Ini baru anak, kamu udah boleh keluar. <laughs> udah boleh. Tawaduknya dididik dilihat. Ini anak udah pantas. Kapan tahun udah Al-Quran udah kemana-mana. Wah, udah kamu pantas bisa, udah mulai keluar. Jadi dididik. Jadi yang pertama dididik tawaduknya dulu, hatinya dulu. Nah anak udah tawaduk belum? Ya, umur 8 tahun udah ngerti tawaduk. Anak wali. Kalau kita kadang-kadang didik anak kita jadi sombong. Kalau minta-minta lewat, sambit-sambit-sambit, ambil disuruh. Anak diajarin kurang ajar. Lagi bergaul, minta tangganya. Anak-anak sebaya dia kan. Ada yang korengan tetangganya ada yang ingusan gitu bang jangan bergaul yang begitu orang miskin masuk nah anak kan jadi jiwanya jadi oh gue ini orang kaya nggak pantas bergaul yang begitu jadi titik anak jadi sombong ya. jangan bergaul orang miskin tertularan itu nanamin anak jadi sombong bukannya tahu tuh yang ditanamkan Penting tawadu karena kalau anak kita jadi anak yang tawadu, kita yang bakal beruntung. Kalau sombong, nanti kitanya juga akan dihina oleh dia. Punya anak sombong, kita dihina oleh anak kita sendiri. Wakala Ibrahim bin Shaybah Asyarabu Fit tawadu wal fit taqwa wal fil gana'ah Berkata Ibrahim bin Syaiban, mulia itu adanya di tawadu, bukan di harta, bukan di ilmu. Mulia syarat. Makanya kalau di Mekah itu keturunan Nabi sebut syarif, bukannya habib, syarif. Orang-orang mulia. Ya. Kalau di sini dikenal habib. Kalau di Mekah syarif, bukannya habib. Padahal dia dia juga tuh. Jadi yang nasabnya sampai ke Rasul dari Al Husain atau dari Al Hasan, mereka panggil Habib kalau di sini. Kenalnya Habib atau Sayyid. Tapi kalau di muka nggak kenal Habib, Syarif. Ya, orang-orang yang memang e, langsung bernasabnya sampai kepada Rasul. Dapat kemuliaan, dapat kemuliaan di satu kedudukan yang syarif. Tapi ada ada robitohnya juga, kan di sini kan ada robitoh, Soalnya ada. Betul betul betul uh, selektif. Ya. bisa ngebeli. polisi kan dulu ramai ngebeli ngebeli apa? Ya? Gelar Habib. Makanya Habib siapa tuh yang sekarang? Yang nyat itu, yang marahin mulu kalau di Islamnya. Habib Zainal, ya? Ya. Zainal Abidin. Hah? Enggak yang nasab yang buka lain lagi ini mau ceramah kan ngamuk suka tuh. Nanti nyolong-nyolong nasab nih. Ini urusan gitu. gitu. nah, kemuliaan itu ada adanya tawaran tuh bukan di ilmu. Bukan di ilmu, bukan di harta, bukan di nasab, tetapi di tawadu. Jadi orang siapapun mereka kalau tawadu syarat sudah di sisi Allah Subhanahu wal itu taqwa ya. maknanya itu sama juga ya kemuliaan juga kemuliaan itu juga ada di dalam taqwa kemudian wal hurriyah fil ganaah merdeka itu ada di dalam sifat konaah orang kalau udah konaah hatinya merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, udah qanaah aja. Merdeka sudah. Merdeka. Nikmat hidup. وهجى بعدهم رأيت عند الصدى رجلا راكبا بغلة بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس ثم رأيته ببغداد حافيا حاسرا طويل الشعر فقلت له ما فعل الله بك قال ترفعت في موضع يتواضع الناس يتواضع الناس فيه فوضعني حيث يتربع الناس dan menghikayatkan sebagian ulama aku lihat di sofa ada seseorang yang menunggang keledai babal dan di hadapannya ada pembantu-pembantu ada budak-budak yang menghalau manusia. Jadi dia sambil sa'i, sambil sa'i itu di depannya ada pengawal. Sa'inya pakai bakal lagi. Begelah. Ya, dulu masih boleh, kalau sekarang kan dia diatur pemerintah. Ya. Pakai keledai. Di depannya pengawal manusia. Kiri didorong orang. Pokoknya bosnya mau lewat yang depan ya ngamalin dulu asar kan di sofa saya bertemu itu orang katanya ulama di sofa saya bertemu itu orang saya lihat ini orang naik naik naik keledai di depannya ada pengawal-pengawal yang menghalau atau mengusir manusia-manusia dengan kasar. Tetapi ketika aku bertemu di Baghdad, Ketemu lagi di Baghdad. Summa itu di Baghdad. Kemudian aku bertemu dengan dia, melihat dia di Baghdad. Hafian Hasyron. Ini orang telanjang kaki, telanjang kepala. Naplak. Ya. Kemudian alat ini tutup. ke imam Tawila syar, rambutnya panjang, kurus. Gondrong. waktu itu aku dekatnya aku tanya. Maka Allah bik. Apa yang Allah perbuat terhadapmu? Dulu di sofa saya lihat naik kuda, naik keledai, begini, begini, begini. Karena kok keadaan kamu begini, kenapa? Gala ya ini orang menjawab. Tarabta'tu bi maudin yatawadha'un nasu bihi. Saya pernah sombong di satu tempat di mana manusia mesti tawaduk di situ di sofa ya. saya berlaku sombong pada satu tempat di mana manusia mestinya tawaduk di situ tapi saya sombong bahwa ini maka Allah ya maka Allah rendahkan aku suya yatarafa'un nas pada tempat yang sekiranya boleh kita tarafu boleh kita bukannya sombong mana boleh kita ya nojolin harta kita di Baghdad motor kan kota ini Allahumma rizqna tawadhu'a warfa'na di makanan 'aliyan ya Allah berikanlah rezeki kepada kita kepada kami tawadhu dan angkatlah kami ke tempat yang tinggi amin ya rabbal alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول